Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Apa yang kau lakukan di Kediri? Kau berkeliaran di jalan-jalan dengan berpakaian compang-camping seperti pengemis sebuah cara yang sangat sempurna untuk menyembunyikan jati dirimu yang sebenarnya. Kalau kau melihatku dalam keadaan seperti ini, karena memang seperti inilah aku, aku akan mengamuk. Aku akan mencari kematian. Bumi ini sudah terlalu lama ketempatan tubuhnya yang penuh kotoran. Sekaranglah saatnya aku menemukan jalan kematian yang paling sesuai. Aku Kumbakarna. Akulah Kumbakarna. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita cita aku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Raja Kalacaka. Dalam seri ke-391 ini dengan para pemain Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Haryoko sebagai Joko Prahoro, Ivan Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Wahyu Chandra sebagai Brahmana Gawe, Suryadin sebagai Senopati Praba, M. Abud sebagai Ken Arok, Kris Urspon sebagai Rudro Pondo, Nanang sebagai Diposari, Anas Sampayon sebagai Uma Durga, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Duh, panen saya gagal lagi gara-gara sundep dan belok iki piye. Walah, <laughs> makanya pakai privaton. Mau ada sundep dan belok seperti apapun, padi saya tetap tumbuh sehat, daunnya hijau, bulirnya penuh. Bapak lihat sendiri kan? Loh, saya sudah pakai privaton, no. Dosisnya bagaimana? Ya, sesuai petunjuknya. 500 ml per hektar per satu kali aplikasi toh? Lah iya, dosis rekomendasi Prevaton 500 ml per hektar per satu kali aplikasi. Jadi kalau lahan Bapak 2 hektar ya pakai 1000 ml ya. Walah, jadi malu saya. Pantesan target panen saya tidak tercapai. Kalau begitu mulai sekarang saya akan perhatikan dosis rekomendasi dari DuPont agar padi saya terlindung dari sudut dan beluk, tumbuh sehat dan memberi hasil panen yang sempurna. Nah, itu baru petani maju. Hasil sempurna. Elevator, hasil sempurna, inspirasi bagi semua. Hanya dengan dosis 500 mili per satu hektar per satu kali aplikasi loh. Semangat musik Indonesia. terus bergerak. Tengah malam telah terlampaui. Ken Arok, di Posari dan Rudro Bondo telah meninggalkan wilayah kota raja dan telah berada di luar dinding batas kota. Bulan sepenggal yang telah beberapa hari melewati purnama mulai muncul di langit timur. Bintang-bintang bertaburan tanpa bersentuhan dengan awan. Dan di sebuah bulak di tepi sungai, Ken Arok berhenti hari kita menyusup ke Kediri, kita telah melihat dengan mata dan kepala sendiri persiapan-persiapan yang terjadi di Kediri. Temenggung Yuda Paksa benar-benar menyiapkan sebuah peperangan besar. Kita tidak bisa mengabaikan persiapan mereka. Pertempuran yang terjadi itu akan menjadi telaga darah. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat orang-orang Kediri itu menjadi gelisah dan kemudian putus asa. Kita mengulur waktu sambil membuat keadaan di Kediri sendiri menjadi mendidih. Aku akan kembali ke Tumapel. Kau, Kakang Diposari, sebaiknya kau masih tetap berada di Kediri untuk memimpin orang-orang yang harus menggerogoti nama prajurit Kediri. Sehingga kepercayaan terhadap prajurit Kediri yang mestinya menjadi pengayoman itu menjadi goyah. Masih aku perkenankan untuk merampok, tetapi tidak untuk membunuh dan memperkosa. Sekali lagi, tidak untuk membunuh dan memperkosa. Siapapun yang melakukan, aku sendiri yang akan menjatuhkan hukuman kepadanya. Baik, Ken Arok. Aku mengerti. Sejak semula aku tidak sependapat dengan pemerkosaan yang dilakukan para prajurit itu. Meskipun tujuannya adalah untuk menghancurkan nama prajurit Kediri. Bagaimana dengan aku? Kembali ke Ganter. Laporkan perkembangan yang terjadi dan terakhir di Kediri ini pada Tuan Rangga Ranggalampitan. Dalam sepekan ini, para prajurit yang akan menyerang Kediri baik dari Tumapel atau dari Pakuan lain yang mendukung akan berkumpul di Gantar semuanya. Tentu saja, perlu disiapkan segala sesuatunya. Perkemahan yang dibutuhkan oleh mereka. Mengenai ransum, Gantar tidak perlu mempersoalkan. Namun yang lebih dari itu, harus diusahakan di antara kawan sesama prajurit tidak saling bertengkar, persaingan, atau rasa lebih tinggi antara satu dan lain. Biasanya justru akan berakibat perkelahian. Segala sesuatunya akan dipersiapkan. Baiklah, kita berpisah di sini. tengah malam bergerak mendekati saat datangnya pagi. Ken Arok, Diposari dan Rudra Bondo berpisah. Masing-masing menempuh arah yang telah dibagikan oleh Ken Arok. Sementara itu, pada waktu yang sama, namun di tempat yang jauh, di sisi utara Gunung Tidar yang tidak seberapa jauh dari Suambara Budura, seorang perempuan tengah memandang bintang-bintang di langit. Seorang lelaki dan seorang perempuan sedang menemaninya dan pada kening perempuan itu terikat secarik kain perempuan itu sudah melahirkan. Kalian berdua mendengar apa yang aku katakan? Aku mendengarnya, Kau Joko Prahoro? Ya, aku mendengarnya. Mendengar apa? Eh, perempuan itu telah melahirkan, Nyai. Hmm. Ya. Bayi yang menjadi titisan orang sombong dari Mataram. Gundara Rakai Pikatan itu telah lahir kembali di dunia ini aku bisa merasakan. Warta tentang kelahirannya dapat kurasakan dalam getar hatiku. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Sang Ratu? Bayi itu harus dibunuh. Perempuan yang bernama Pinaka itu sekarang tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menandingi aku. Perempuan itu mampu mengalahkan aku karena bayi yang dikandungnya. Bayi itu adalah titisan Pujangga Sangsari. Dan karena masih berada di dalam kandungan, ia memberikan kekuatan kepada ibunya. Bayi itu telah lahir. Ibunya bukan apa-apa bagiku. Tapi bayi, meskipun bayi itu adalah titisan Pujangga Sangsari, apakah yang bisa dilakukan kepadaku? Apa yang bisa diperbuat seorang bayi? Ah, iya. Oh, Benar, Sang Ratu. Hmm. Selama titisan pujangga sari itu belum aku tumpas, aku tidak akan mampu menghancurkan Swambara Budura. Kekuatan mantra yang melindungi candi itu masih belum bisa kutembus. Kecuali jika pelindungannya telah aku tumpas. Apakah yang bisa kami perbuat, Sang Ratu? Dendamku karena pasetran rantah diobrak-abrik tidak bisa aku lupakan. Aku perintahkan kepada kalian berdua untuk melacak di mana sekarang perempuan dan bayinya itu berada. Bawa potongan rambutku ini. Lepaskan di udara jika kau berdua telah berhasil menemukan perempuan dan bayinya itu. Mengerti? Saya mengerti, Sang Ratu. Kalian berdua, berangkatlah. Joko Prahoro dan Endang Rudati bergegas meninggalkan umat Durga sendirian. Mereka berjalan menembus kegelapan malam, dan beberapa saat kemudian dua ekor kuda telah terdengar berderap semakin jauh. Beberapa saat lamanya, umat Durga masih berdiri termangu. Matanya bagaikan kosong memandang ke suatu arah yang tak bertepi. Namun sesaat lain, manakala dadanya mengombak bergelombang, tatapan perempuan itu berubah menjadi beringas. Nah, apa yang bergolak di dadanya? Umat Durga para bandari sendiri yang bisa merasakannya. Ujangga Mataram! Sang Maharesi Sangsari, kau boleh menang melawanku saat itu, tetapi tidak sekarang. Hmm, akan ku minum darahmu. Sesaat kemudian umat Durga membalik dan melangkah menuju ke sebuah tebing yang terjal melalui sebuah jalan setapak yang bagaikan jalan tikus perempuan itu masuk ke dalam sebuah gua persembunyian. Eh John, eh. ngapain bengong di sini? Tahu ah, ini malah lagi bingung. Beli sepatu di mana ya, Fa? Yang bisa internet juga. Tuh, SMM pun Temu Guru. Lengkap, berbagai merek dan varian ada. Terus, untuk pembelian smartphone apa saja, bonusnya... Bonus? Bonus kartu perdana Indosat internetan 4 GB selama satu, satu bulan. Satu bulan? Piu, top! Jangan tunda-tunda lagi Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Pon, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Untuk pembelian smartphone merek apapun di SMM, gratis kartu perdana Indosat Internetan 4 GB selama satu bulan. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoss, Advan, Mito, Nextron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Oh, apa yang sedang kau renungkan, Nyai Pinaka? Aku telah melahirkan, Bapak. Hmm. Lalu bagaimana selanjutnya? Nampaknya untuk beberapa lama kita harus berada di sini, Nyai. Aku berharap anak Mas Senopati Praba tidak keberatan. Aku yang tidak tahan. Nyai, baru semalam Nyai melahirkan. Apakah pagi ini Nyai akan memaksa diri untuk pergi? Kerinduanku pada patung ibuku di Gua Paralingga seperti tidak tertahankan lagi, Bapak. Aku ingin segera bertemu dengan ibuku. Tetapi tidak sekarang, Nyai. Paling tidak kita harus menunggu barang sepekan lagi. Nah, pada saat itu, Nyai benar-benar dalam keadaan sehat. Aku cemas, Bapak. Cemas? Cemas tentang apa? Perempuan bernama Uma Durga itu akan segera datang kemari. Kelahiran bayiku pasti telah diketahuinya. Dengan ketajaman mata hatinya, ia mengetahui anakku telah lahir. Dengan mata hatinya pula, ia bisa mengintip di mana sekarang aku berada. Bapak, aku merasa aku sekarang tidak mampu melindungi anakku lagi. Kekuatan yang dalam beberapa bulan ini bersarang di dalam tubuhku telah lenyap, Bapak. Oh, Nyai yakin akan hal itu? Iya, aku telah mencobanya. Tapi ilmu kanuragan yang dahsyat itu telah lenyap. Aku kembali pada keadaanku semula. Ilmu kanuragan yang aku kuasai rasanya adalah ilmu kanuragan semula. Ilmu yang pelajari dari ayah Galuh Urang dan ilmu yang aku warisi dari paman Dewa Hastu. Ilmu yang beberapa bulan ini mengeram di tubuh Nyai sekarang berada di dalam tubuh anakmu itu, Nyai. Benar, Bapak. Akan tetapi, apakah yang bisa dilakukan oleh seorang bayi? Oh, aku cemas. Kita harus meninggalkan rumah ini segera. Perkembangan yang terjadi antara Kediri dan Ganter juga kurang baik. Aku khawatir aku akan terlilit dalam putaran arus. Bapak bisa mengerti. Tetapi apakah Nyai merasa keadaan Nyai telah pulih sama sekali? Para hingga bukan tempat yang dekat. Jauh sekali, Nyai. Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai di sana. Aku merasa badanku cukup sehat, Bapak. Anakmu yang tidak akan kuat, Nyai. Tidak. Anakku adalah bayi pilihan. Bayi pilih tanding. Bayiku adalah bayi yang dilindungi takdir untuk tidak bermanja-manja. Bapak tidak usah mencemaskan anakku. Meski demikian, tentu tidak pada tempatnya jika hari ini juga kita meninggalkan tempat ini. Kita akan dicegah oleh anak Mas Senopati Praba. Iya, tentu tidak akan membiarkan kepergian kita. Senopati Praba tentu bisa mengerti kesulitan kita, Bapak. Dan lagi... Kenapa? Apakah Senopati Praba itu belum beristri? Belum. Tatapan matanya kepadaku adalah tatapan mata seorang lelaki yang merasa kasihan melihat nasibku. Aku bisa merasakan hasratnya untuk memberikan perlindungan kepadaku. Dan aku tidak menghendaki hal itu, Bapak. Secepatnya kita pergi dari tempat ini semakin baik. Tetap saja tidak mungkin hari ini, Nyai. Baru semalam Nyai melahirkan Dan itu tentu sangat tidak baik jika Nyai memaksa diri untuk menempuh perjalanan Aku pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang perempuan Yang melahirkan ketika terjadi peperangan Perempuan itu terpaksa melakukan perjalanan meskipun keadaannya demikian Ternyata ia mampu Apa yang kuhadapi lebih gawat Bapak Siapapun tidak bisa memberi perlindungan kepadaku jika perempuan itu datang. Meski Uma Durga berada di ujung timur atau barat dari Pulau Jawa ini, akan tetapi tempat kelahiran anakku ini telah ditandainya. Ia akan datang, Bapak. Sekarang aku bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bisa memberikan perlindungan kepadaku? Andai kata pemuja Durga itu datang? Anak Masenopati Praba datang, Nyai. Biar aku menemuinya dulu. Bagaimana anak mas? Syukurlah Bapak. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa semalam orang nomor satu dari Tumapel telah berkunjung ke rumahku. Semula aku cemas, namun rasa cemas itu kini telah terurai. Ah, syukurlah. Aku merasa bersalah karena kehadiran musuh kediri itu. Namun aku tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ken Arok. Namun sikapku tetap tegas dan jelas dalam peperangan yang akan terjadi. Aku, aku akan membela negeriku. Oh, itu sikap dari prajurit sejati anak mas. Akan tetapi Bapak, tiba-tiba sebuah pertanyaan menyelinap di dalam kepalaku. Siapakah sebenarnya yang bersalah di dalam peperangan ini? Atau kepada siapakah Bapak Brahmana Gawe memihak? Apakah pada Kediri atau apakah pada Tumapel? Bapak tidak memihak kepada siapapun anak mas. Bapak tidak memihak kepada Kediri. Bapak juga tidak memihak kepada Tumapel. Di mata Bapak, peperangan itu menyengsarakan orang banyak. Orang kecil yang tidak tahu apa-apa. Dan umumnya mereka yang harus merasakan akibat paling pahit dari peperangan itu. Nah, andai kata ada orang yang tidak senang dengan peperangan, kesanalah Bapak akan memihak. Ya, itu sikap seorang Brahmana Bapak. Namun, sikap seorang kesatria lain. Aku adalah seorang prajurit. Hidup dan matiku atau benar dan salahku, aku harus memihak kepada Kediri. Aku adalah prajurit Kediri. Ah, Bapak bisa mengerti anak mas. Memang demikianlah seharusnya. Tetapi jika Bapak boleh mengetahui perkembangan apakah yang terjadi pada saat ini? Bagaimana dengan sikap Baginda Kertajaya? Aku belum mendengarkannya, Bapak. Akan tetapi, persiapan-persiapan perang semakin meningkat. Temunggung Yuda Paksa telah mempersiapkan sebuah kubangan darah bagi Tumapel dan Ganter. Pasukan yang akan dikirimnya ke medan peperangan kali ini benar-benar sangat besar. Jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Oh, mengerikan. Saat sekarang, aku masih hidup. Akan tetapi aku tidak tahu, Bapak Apakah kelak ketika peperangan itu terjadi, aku mampu mempertahankan hidup? Apakah anak Mas Senopati Praba takut? Tidak, Bapak. Aku tidak takut. Mati sudah suatu hal yang lumrah bagi seorang prajurit. Mati di medan pertempuran adalah merupakan suatu kebanggaan. Aku siap menghadapinya, Bapak. Bagaimana dengan keluarga anak Mas? Tidak ada yang menangisi jika aku mati, Bapak Brahmana. Hmm. Aku sudah tidak mempunyai orang tua. Istri aku belum punya. Aku tidak cemas untuk hal itu. Beberapa saat waktu bergeser, hingga kemudian pembicaraan itu beralih pada Pinaka Swasti Ratu. Bapak, kalau boleh aku mengetahui, hmm. siapakah kami suara yang namanya telah disebut-sebut oleh Ken Arok itu? Kami suara adalah ayah dari bayi itu. Oh. Ya. Lalu, karena ketidaktahuan, Kameswara telah mengawini kakaknya sendiri. Mas, aku pinjam power banknya dong. Pinjam, pinjam. Makanya dong beli Bestindo. Alah, paling kualitas juga sama kayak yang lain. Eh, Bestindo itu beda loh. Kualitasnya bagus. Lihat punya Mas cas, baterai, power bank, dompet HP, semua bestindo. Jadi, boleh apa enggak nih dipinjem? Kalau sekarang sih boleh, tapi besok harus beli sendiri. Oh, pelit. Anda butuh aksesoris handphone, baterai, charger, power bank, dompet HP, handsfree dengan kualitas yang bagus hanya Bestindo. Dan kini sudah ada produk unggulan baterai hybrid Bestindo khusus untuk BlackBerry dan Samsung. Dapatkan produk Bestindo di Waystore, ruko depan pom bensin Petaunan Jajak atau di counter-counter seluruh Banyuwangi. Bestindo, kualitas terbaik di Indonesia semangat musik Indonesia hal dibicarakan oleh Senopati Praba dan Brahmanaloh Gawe perihal bagaimana seharusnya sikap seorang prajurit Semakin lama perbincangan itu, Brahmana loh gawe semakin mengetahui bahwa Senopati Praba benar-benar seorang prajurit sejati. Beberapa saat waktu bergeser, hingga kemudian pembicaraan beralih pada Pinaka Swasti Ratu. Aku telah mendengar cerita tentang Adi Pinaka, tentang apa yang dialaminya di Candi Suambara Budura, tentang peranan bayi yang baru saja dilahirkannya. Kalau boleh aku mengetahui, siapakah Kameswara yang namanya telah disebut-sebut oleh Ken Arok itu? Kameswara adalah ayah dari bayi itu. Oh. Iya. Lalu Apakah ada sesuatu yang tidak pada tempatnya yang mengganjal hubungan mereka berdua hingga harus berpisah? Nampaknya Adipinaka merasa enggan ketika Ken Arok mengatakan akan mencari hubungan dengan Kameswara. Agar Kameswara memberikan perlindungan kepada Adipinaka dan bayinya. Karena ketidaktahuanlah, maka Kameswara telah menghawini. Orang izinkanlah Bapak menyampaikan keinginannya Ipinaka. Oh, apakah ia berpesan sesuatu, Bapak? Nyai Pinaka mengucapkan banyak terima kasih anak mas. Karena anak mas telah mengizinkan kepadanya untuk melahirkan bayinya di rumah anak mas. Itu sekedar kewajiban sesama manusia, Bapak Berahmana. Akan tetapi bagi Nyai Pinaka, itu pertolongan yang sangat besar. Anak Mas yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Nyai Pinaka telah memberikan tempat rumah anak Mas untuk melahirkan bayi itu. Tetapi anak Mas, iya Bapak. Mohon anak Mas tidak berprasangka buruk macam apapun. Jika Nyai Pinaka berkeras hati, berkeinginan segera meninggalkan tempat ini. Kenapa, Bapak? Banyak hal yang menjadi penyebabnya anak mas. Terutama adalah keselamatannya ipinaka dan bayinya. Sebagaimana anak mas pasti mengetahui. Perempuan titisan pemuja Durga dari zaman Mataram itu tentu akan memburunya. menurutnya ipinaka perempuan bermata tiga itu pasti telah mengetahui tempat ini dan telah menandainya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, tempat ini pasti akan didatanginya. Nah, itulah sebabnya Nyai Pinaka harus segera menghindar. Akan tetapi, bukankah ia baru saja melahirkan Bapak? Apakah aku akan membiarkan ia meninggalkan rumah ini? Aku juga telah mengatakan demikian kepadanya. Akan tetapi, ketika ia bertanya, Apakah aku bisa memberikan perlindungan jika perempuan bernama Uma Durga itu datang ke tempat ini? Ah, oh, Nyai Pinaka yang sekarang berbeda dengan sebelumnya. Kesaktian yang dimilikinya yang berasal dari peristiwa luar biasa di Candi Suambara Budura itu telah lenyap bersama dengan kelahiran anaknya. Kesaktian itu telah berpindah kepada anaknya. Tetapi anaknya hanya seorang bayi. Apa yang bisa dilakukan seorang bayi? Apakah bayi harus memberikan perlindungan kepada ibunya? <sighs> Bagaimana anak mas? Hmm? Pertanyaan itu seperti tertuju kepadaku sendiri, Bapak. Apakah aku akan bisa memberikan perlindungan jika musuhnya itu datang? Ya. Bagaimana? Hmm? Hanya Mas berkenan mengizinkannya meninggalkan rumah ini. Sebenarnya, betapa ingin aku mengorbankan diriku. Andai kata diperlukan untuk membelanya Bapak Logawi. Pemirsa, saat ini saya sudah di lahan Bapak Ngadino, petani yang sukses karena potensi panennya di atas rata-rata. Pak Ngadino, padi Bapak kok bisa bagus begini Pak ya? Lihat, batangnya kuat, daunnya hijau, dan bulirnya penuh. Apa Pak rahasianya? <laughs> Iya tentu saja dengan kerja keras serta mengerti cara menjaga potensi tanaman. Contohnya dengan mengendalikan hama sundep dan belu Wah! Seperti yang Mbak lihat sendiri, dengan dosis 500 ml per hektar per satu kali aplikasi lakukan dua kali aplikasi dalam satu musim tanam padi saya bebas penggerek tumbuh sehat daunnya hijau bulirnya mantap memang hebat itu tadi kisah inspiratif Bapak Ngadino petani pengguna Prevator ah, itu baru petani maju ah. Prevator hasil sempurna inspirasi bagi semua semangat musik Indonesia Ada Brahmanaloh Gawe Berdesir. Ternyata benar apa yang telah dikatakan oleh Pinaka Swasti Ratu, bahwa dari tatapan mata Senopati itu seperti tersirat keinginan untuk melindungi atau keinginan untuk berkorban apapun. Dan jika ditelusuri, dorongan apakah yang menyebabkan Senopati Praba berkeinginan seperti itu? Brahmanaloh gawe sibuk menebak-nebak. Naga tentu akan sangat berterima kasih dengan sikap anak mas itu. Tetapi di sini anak mas mempunyai kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Anak mas adalah seorang senopati yang menindihi beberapa orang prajurit yang bertanggung jawab atas tugas-tugas itu. Bapak akan membawa Adi Pinaka ke tempat yang bernama Paralingga itu? Ah, benar anak mas. Baiklah Bapak. Aku tidak bisa menghalangi. Alasan yang Bapak sampaikan sedemikian mendesak. Ternyata aku tidak mampu mencegah. Meskipun hatiku sangat gelisah membayangkan Adi Pinaka menempuh perjalanan jauh, padahal baru saja melahirkan. Lagi pula, bayi itu... Mungkin benar yang dikatakan Nyai Pinaka. Bayi itu akan selamat meskipun mengalami peristiwa apapun. Bayi itu adalah bayi yang tidak lumrah, anak mas. Baiklah, Bapak. Aku sekarang akan menemui Nyai Pinaka. Oh, silakan, anak mas. Senopati Praba bergegas masuk ke bilik pribadinya yang dipergunakan oleh Pinaka. Namun dia tidak melanjutkan langkahnya masuk ke ruang itu ketika melihat Pinaka sedang menyusui bayinya. Senopati Praba memerlukan waktu beberapa saat untuk memberikan